ingin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Ini lanjutan dari tutur tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh, Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-43 ini, didukung oleh para pemain, Idris Apandi sebagai Ramapati, Endah sebagai Nyi Demes, Edi Dosa sebagai Prabu Jaya Negara, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Beni sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyat, Endang sebagai Kalapi, Anis sebagai Jalanana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya, Nyi terpaksa menuruti perintah Sang Ramapati. Beberapa orang prajurit membawanya naik ke atas kereta. Nyi duduk merapat ke samping kiri. Wajahnya membayangkan suatu peristiwa yang kurang menyenangkan yang bakal menimpa dirinya. Sementara Sang Ramapati duduk di sebelahnya. <laughs> Kau tidak perlu takut, Nyi Demes. Justru seharusnya kau merasa bangga Jarang sekali wanita cantik memperoleh kesempatan seperti ini. Kesempatan emas. Uh, iya, Sekarang duduk di lantai ruangan. Sang Ramapati menghaturkan sembah. Ampun Gusti Prabu. Hamba menghadap. Hamba datang bersama seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Siapa namamu? Ayo, Jawablah pertanyaan Gusti Prabu Jaya Negara. Beliau ingin tahu siapa namamu. Jawablah, tidak usah takut. Yang Pati. Iya, Gusti Prabu. Tinggalkanlah kami berdua. Aku ingin bicara dengan wanita ini. Sendiko, Gusti Prabu. Ingat baik-baik. Jangan mengecewakan hati Gusti Prabu. Jangan berbuat bodoh seperti Jumbita ya. Ramapati menghaturkan sembah sebelum kemudian melangkah pergi. Prabu Jaya Negara masih menatap Nyi Demes yang terus menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Raja muda Majapahit itu kemudian menghampirinya. Sebutkanlah siapa namamu? Uh, nama hamba Nyi Demes Gusti Prabu. Nyi Demes. Uh. Nama itu sangat sesuai untukmu. bukankah demes artinya cantik? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah wanita desa biasa. Nyi Demes, uh, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa bangga, senang, atau sebaliknya kau merasa sedih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba merasa sedikit takut. Hmm, Apakah aku nampak seperti seekor singa yang pantas ditakuti? <laughs> Sekalipun raja, aku ini juga manusia biasa. Aku bisa dibuat senang, aku bisa juga dibuat sedih, dan aku juga bisa dibuat kesal serta kecewa. Dan kau dibawa kemari oleh Eyang Pati untuk membuatku senang, bukan untuk yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak yakin kalau hamba akan mampu membuat hati Gusti Prabu berkenan. Itu tergantung sikapmu. Kita akan lihat saja nanti. Kau sudah mempunyai suami, Nyi Demes? Belum, Gusti Prabu. Hamba belum pernah bersuami. Itu tidak menjadi soal bagiku. Kalaupun kau sudah mempunyai suami, suamimu itu harus cukup tahu diri dia harus merelakan istrinya untuk menjadi persembahan bagi rajanya. Apakah ini tidak cukup wajar, Nyi Demes? Iya, Gusti Prabu. Hal itu cukup wajar. Hmm. Mengapa kau katakan hal itu cukup wajar? Apa alasanmu? Hmm. Eh, baiklah. Aku akan menjelaskannya kepadamu, Nyi Demes. Ya, Gusti Prabu. Coba kau katakan aku ini siapa? Ah, Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagus, bagus sekali. Sekarang katakan apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit. Nah, jawablah Nyedemes. Apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit? Ah, semuanya Gusti Prabu. Semuanya adalah milik Paduka. Istana ini milik siapa? Milik Paduka. Bumi Majapahit dengan seluruh isinya milik siapa? Uh, milik Paduka Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Jadi semuanya milikku. Iya. Bumi Majapahit, seluruh isinya. Langit-langitnya, pohon-pohonnya, airnya, kekayaan buminya, dan orang-orangnya adalah milikku. I iya. Jadi adalah wajar kalau aku mengambil apa yang menjadi milikku sendiri, bukan? Termasuk kau, Nyi Demes. Kau adalah milikku juga. Jika aku menginginkanmu, tidak ada seorang pun berhak mencegah. Tak ada seorang pun berhak mengukuhimu sebagai miliknya. Eh, iya, Gusti Prabu. Nah, sekarang berdirilah. Cepat berdiri, Demes. Jangan membuat hatiku kesal. Eh, eh, iya, Gusti Prabu. Dengan hati berdebar-debar, Nyi Demes terpaksa mengikuti perintah Prabu Jayanegara. Wanita cantik itu segera berdiri. Prabu Jayanegara tersenyum kepadanya. Nyi Demes menundukkan wajahnya. <laughs> Jangan kau buang mukamu, Nyi Demes. Lihatlah kemari. Tataplah aku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani. Kau tidak suka kepadaku, ah. hmm? Apakah aku ini seorang laki-laki yang kurang menarik? Aduh, Gusti Prabu. Bukan begitu maksud hamba. Hamba tidak berani menatap wajah Gusti Prabu karena Gusti Prabu adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kaula alit. Hmm. nyidemes. Ya, Gusti. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah ruangan. Tak ada orang lain selain kita berdua. Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan. Nah, lupakanlah sejenak kedudukan kita. Lupakan bahwa aku adalah seorang raja, sedangkan kau hanyalah kaulah cilik. Oh, ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya. Bagaimana hamba dapat menganggap Gusti Prabu adalah seorang manusia biasa? Ini adalah perintahku. Ah, kalau kau ingin membuat hatiku senang, membuat hatiku gembira dan bangga, kerjakanlah perintahku sebaik-baiknya. Nah, pandanglah aku Nyedemes, tataplah wajahku. Jangan kau menunduk begitu. Iya, Gusti Prabu. Iya, begitu. Oh, kau cantik sekali, Nyedemes. Wajahmu bagaikan rembulan ketika sedang purnama. Kulitmu halus laksana bulu-bulu burung merak. Nyidemes, tataplah aku. Ayo pandanglah aku. Sekali lagi kau berani membuang muka, aku akan berteriak memanggil prajurit untuk menyeretmu keluar. Eh, ampun, Gusti Prabu. Ampun. Sudah cukup. Cukup. Ya, terus begitu. Pandanglah aku. Hmm. Tersenyumlah Nyi Berikanlah senyummu itu padaku. Ayo. Ampun Gusti Prabu. Hamba ampun Gusti. Tersenyumlah padaku Nyi Demes. Jangan takut. Ayo. Bukalah bibirmu. Hmm? Dan tersenyumlah kepadaku. Aku ingin melihat gigimu yang tersusun dengan rapi, Nyi Demes. Ampun Gusti Prabu. Hamba Hamba tidak dapat melakukannya, Gusti. Hmm. Apa susahnya tersenyum? Aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Hayunya Nyi Demes, tersenyumlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa tersenyum. Kurang aja. Oh, Nyi Demes, kau telah menghina aku. Kau pikir aku ini siapa, ha? Huh? Aku hanya memerintahkanmu untuk tersenyum dan kau tidak mau melakukannya. Berani sekali kau membangkang perintahku, perintah raja junjunganmu. Ampun Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak bisa tersenyum. Bagaimana hamba bisa tersenyum kalau hamba merasa takut, Gusti? Baik, baik, baiklah. Kalau begitu kau tidak usah tersenyum. Kau boleh menangis. Kau boleh merintih. Hah, aku tidak butuh senyumanmu. Aku hanya butuh kau melayaniku sekarang juga. Ampun, Gusti. Hmm. Jangan. Hah? Lepaskan hamba. Ayo, nyi Demes. Lepaskan hamba, hmm. Gusti Prabu. Jaya Negara berusaha mendekat tubuh Nyi Demes. Sementara Nyi Demes berusaha untuk meronta. Wanita cantik itu menggelepar dalam dekapan Raja Muda Majapahit. Prabu Jaya Negara tidak memperdulikannya. Dia terus mendekap, merangkul, dan berusaha untuk mencium Nyi Demes. Suatu iya, saat, secara tidak sengaja, Nyi Demes mencakar wajah Prabu Jaya Negara. Dan kening Prabu Jaya Negara berdarah karena ujung kukunya Demes yang tajam. Prabu Jaya Negara terkejut ketika meraba wajahnya. Setetes darah membasahi ujung jarinya. Prabu Jaya Negara marah sekali. Matanya berapi-api, napasnya tersengal-sengal, dan kikinya gemeretuk. Oh, perempuan Edan, kau telah berani melukai wajahku. Kau berani mencakar mukaku. Hm? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba mohon ampun, Gusti. Oh. Keparat kau, setan betina. Aku tidak sudi melihatmu kamu lagi. Prajurit! Kau harus dihukum berat, Nyi Demes. Kau akan segera membuktikan betapa besarnya kekuasaan Prabu Jaya Negara. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Prajurit, seret perempuan ini keluar. Kembalikan pada Eyang Pati dan katakan pada Eyang Pati supaya perempuan ini diberi hukuman berat. Baik, Gusti Prabu. Ayo. Ayo dua. Ampun, Gusti Prabu. Ayo. Ampun. Ayo. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba tidak sengaja melakukannya. Ayo keluar. Ampun, Gusti Prabu. Apa dia tidak tahu sedang berhadapan dengan kekuasaan negeri Majapahit? Dia hanyalah perempuan desa Kakang Ramapati. Mungkin saja dia tidak begitu menyadarinya. Ada banyak perbuatan bodoh tapi perbuatan yang dilakukan Nyidamas adalah perbuatan yang paling bodoh, paling bodoh dan paling celaka. Iya, memang kasihan sekali. Kasihan sekali nasib wanita-wanita seperti Nyidamas. Kalau mereka mau menuruti perintahku, mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi dasar orang goblok, mereka memilih bencana daripada keberuntungan. Ya, salahnya sendiri. Dia dibawa jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Dia dibawa untuk tujuan yang baik, tapi salahnya sendiri. Maaf, Kakang Ramapati. Kira-kira hukuman apa yang akan ditimpakan kepada Nyi Demas? Itu bukan urusanmu, Nyai. Gusti Prabu sendiri menghendaki agar Nyi Demas dihukum berat. Kau tahu artinya, hmm? Apa itu hukuman berat? Hmm? Iya, aku tahu kakang. Tapi aku yakin Nyi Demes tidak sengaja melakukannya. Mana mungkin dia berani melukai wajah Gusti Prabu Jaya Negara. Pasti ada sebabnya kalau dia sampai melakukannya. Aku tidak peduli, Nyai. Dia sudah membuatku malu sekali. Aku tidak perlu membela perempuan rendah seperti Nyi Demes. Ketika sang Ramapati sedang marah-marah di depan istrinya, Rabanyak dan Rapangsa menghadap. Dua orang anak asuh itu segera duduk di lantai ruangan. Mereka menghaturkan sembah. Rabanyak dan kau Rapangsa? Ya, Gusti Ramapati. Kau yang harus bertanggung jawab. Sekarang juga kau bawa pergi Nyi Demas dari Majapahit. Bawalah perempuan itu ke tepian kota Raja Majapahit. Dan selanjutnya Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Wanita picisan itu sudah berani melukai Gusti Prabu Jaya Negara. Gusti Prabu sendiri telah menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Cepat kerjakan Rapangsa. Aku tidak sudi lagi melihat muka perempuan rendah itu. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan segera mengerjakan tugas. Kerjakan tugasmu secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang melihat. Jangan sampai ada orang yang mendengar. Kita harus menutupi keburukan Gusti Prabu Jaya Negara. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti Ramapati. Tetap melindungimu. Sekarang ini kau sedang menghadapi ancaman bahaya yang sangat besar. Oh, oh Tuan, Tuan Rabanya, Tuan, Tuan Rabangsa. Berani sekali kau melakukannya, Nyi Gemes. Apa kau tidak sadar bahwa kau sedang berhadapan dengan seorang raja? Aku tidak sengaja, Kalapi. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Kau mendapat kesulitan besar. Seharusnya kau berhati-hati, Demes. Setiap kaulah alit harus berhati-hati supaya memperoleh keselamatan. Kalau sampai seorang kaulah cilik menyinggung perasaan pembesar kerajaan, apalagi sampai menyinggung perasaan seorang raja, Tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Biarlah jalan Nana. Kalau memang sudah menjadi nasibku, aku akan menerimanya. Sudahlah. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jaya Negara mengampuni kesalahanmu. Ah, oh, uh, Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa. Ketika Kalapi dan Jalan Nana sedang memberi nasihat pada Nyi Demes, pada saat itulah Rabanyak dan Rapangsa muncul dari balik pintu ruangan. Dua orang laki-laki berbadan tegap itu memandang ke arah Nyi Demes dengan perasaan kesal dan gusar. Rapangsa tersenyum kejut. Ah, silakan duduk Tuan Rapangsa. Mari, silakan Tuan Rabanyak. Hmm. Tidak usah Kalapi. Aku hanya akan mengambil Nyi Demes. Maaf Tuan Rapangsa akan dibawa kemana kalahnya Demes? Dia sudah tidak berguna lagi di Majapahit. Dia harus dikembalikan ke kampung asalnya. Oh, benarkah dia akan dikembalikan ke desa kelahirannya? Kau tidak usah cerewet, Kalapi. Kau pun sedang menunggu giliranmu. Kalau kau membuat kecewa hati Gusti Prabu Jaya Negara, nasibmu akan serupa dengan Nyi Demes. Ayo, perempuan sundal, cepat ikut kami. Ah, Tuhan Rabanya, akan dibawa kemanakah hamba ini? Akan dibawa kemana hamba? Apa telingamu sudah tuli? Kau akan kami pulangkan ke desa kelahiranmu. Ah, benarkah demikian? Benarkah hamba akan dikembalikan ke desa kelahiran hamba? Iya, itu perintah dari Gusti Prabu Jaya Negara. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Ayo, kita berangkat sekarang. Ampun Tuan Rapangsa, hamba akan berpakaian dulu. Tidak usah berpakaian. Kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusimu, wanita konyol. Ayo cepat. Ayo, ayo, ayo. Kalau kau masih rewel, kami terpaksa menyeretmu. Baik, baik Tuan Rapangsa. Hamba akan menurut. Selamat tinggal Kalapi. Selamat tinggal Jalan Nana. Selamat jalan, Demes. Mudah-mudahan para dewa melindungi perjalananmu, Thank you. turun ketika Nyidemes dibawa pergi. Sang Ramapati mengawasinya dari ruangan pendopo pada saat Rabanyak dan Rapangsa memerintahkan orang-orangnya agar berangkat. Dan akhirnya mereka bergerak meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. kita ini, Tuan? Mengapa hamba disuruh turun? Hamba takut. Tempat ini gelap sekali. Cepat turun. Jangan cerewet. Nanti kupukul kau. Ayo turun. Tuan Rapangsa, hamba hamba akan diapakan? Kau tidak pantas bertanya seperti itu, perempuan konyol. Kau pasti tahu bahwa kau sudah melakukan kesalahan berat dan hukumannya pun ampun Tuan Rapangsa. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dengar Demas. Kami juga sangat menyayangkan mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kami tidak pernah menduga. Kami bawa kau jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Kami mempunyai maksud yang baik. Kami ingin mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sayang sekali, kau ini tidak tahu terima kasih tidak bisa diperlakukan dengan baik. Malah kau melakukan hal-hal yang sangat tercelah. Kau melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Kau pikir kau ini siapa, ha? Ampun Tuan Rabanya. Bukankah sudah hamba katakan bahwa hamba tidak sengaja? Sengaja ataupun tidak sengaja, kau tetap bersalah. Dan untuk itu, kau harus mendapat ganjaran yang setimpal. Sayang sekali, Nyi Demas. Kau terpaksa menyusul temanmu Jumpita. Ah, Jumbita, di manakah Jumbita? Bukankah dia sudah tinggal bersama keluarganya kembali? Bukankah dia sudah diantarkan pulang ke desa kelahirannya? Jangan bodoh, Widemes. Jumbita telah membayar dengan nyawanya. Karena dia tidak dapat memuaskan selera Gusti Prabu Jaya Negara demikian. Benarkah tak dibunuh? Ah, Tuan Rapangsa, Tuan Rabanya, janganlah hamba dibunuh. Hamba masih ingin hidup. Apa? Hah. Kau masih ingin hidup? Mengapa hal itu tidak kau katakan di depan Gusti Prabu? Hm? Dasar perempuan goblok. Jadi, jadi tak telah menjadi korban? Kalau begitu Gusti Ramapati telah membohongi kami. Beliau mengatakan bahwa Jumbita akan dipulangkan ke desa kelahirannya. Tapi ternyata dibunuh. Dia memang harus dibunuh. Sebab kalau tidak, dia bisa membocorkan keburukan Gusti Prabu Jaya Negara. Dia harus dibunuh. Dan dia sudah dibunuh. Sekarang ini giliranmu Nyi Demes. Minggir Angsa. Biar ku bereskan perempuan tengik ini. Oh, Tuan Rabanya, ampun. Jangan hamba dibunuh. Jangan hamba dibunuh. Mampus kau! Iya, luar biasa. Pedangmu hampir memutuskan lehernya, Rabanya. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Kau dapat membunuhnya dengan sekali tebas. Hmm. Kita sudah menjalankan tugas dengan baik, Rapangsa. Sekarang, mari kita kembali ke Majapahit. Iya. Untuk apa kita berlama-lama di sini? Hai prajurit, seret mayat perempuan itu ke semak belukar dan tutup dengan daun-daunan. Baik, baik, Tuan. Dua orang prajurit segera menyeret tubuhnya Demes yang sudah terbujur menjadi mayat. Mereka membawanya ke semak belukar dan menutupinya dengan daun-daunan. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke Majapahit. Gusti Prabu. Dua kali hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu. Tidak apa, Yang Pati. Kau tidak bersalah. Perempuan-perempuan konyol itulah yang tidak tahu diri. Apakah mereka sudah disingkirkan sejauh-jauhnya? Sudah, Gusti Prabu. Mereka sudah dibuang sejauh-jauhnya. Mereka tidak boleh tahu banyak tentang diriku. Kemudian menyebar luaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Oh, tentu Gusti Prabu. Hamba dapat memegang rahasia Gusti Prabu Jaya Negara. Gusti Prabu adalah pucuk pimpinan negeri. Semua orang harus meluhurkan nama Gusti Prabu Jaya Negara. Seorang raja tidak boleh cacat, tidak boleh tercela, sebab seorang raja adalah panutan rakyat. Soal itu Gusti Prabu tidak usah khawatir. Hamba telah menutup rahasia ini serapat mungkin dan selama-lamanya. Hmm. Bagus. Bagus. Oh ya. Apa kau masih menyimpan gadis-gadis yang lain, Eyang Pati? Masih. Masih, Gusti Prabu. Masih ada dua orang wanita lagi. Tapi ampun, Gusti Prabu. Biarlah hamba membujuk mereka lebih dahulu Biarlah hamba menyiapkan mereka agar jangan sampai mereka mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Baiklah, Yang Patih. Aku akan sabar menunggu. Lalu kapan kau membawa mereka kemari? Hamba minta waktu dua hari lagi, Gusti Prabu. Baiklah, dua hari lagi. Aku percaya padamu, Yang pati Terima kasih, Gusti Prabu. Kepercayaan Gusti Prabu Jaya Negara merupakan kehormatan yang sangat besar bagi hamba. Sekarang izinkanlah hamba mohon diri. Silahkan, Eyang Patih. Duduklah. Baik, Gusti Ramapati. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu, Jalanana. Uh, benar namamu Jalanana? Benar, Gusti. Nama hamba Jalanana. Iya, begini. Telah dua kali aku dikecewakan. Aku dibuat malu. Jumbita dan Yidemas telah mencoreng-moreng mukaku dan kuharap kau tidak mengulangi lagi perbuatan mereka, dua orang temanmu itu. Ya, Gusti Ramapati. Jalanana. Ya, Gusti. Aku sudah mendapat laporan dari Rabanyak tentang dirimu. Menurut Rabanyak, kau berasal dari keluarga orang yang tidak mampu. Kau tinggal tidak jauh dari desa Pongging di tepi anak sungai Berantas. Benar begitu? Benar, Gusti. Nah, jalanana, kau harus mampu berbuat seperti halnya orang-orang cerdas Jangan berlaku bodoh seperti hanya dua orang temanmu itu. Kau dapat menjunjung tinggi keluargamu, kedua orang tuamu. Kau dapat mengangkat derajat mereka ke tempat yang lebih baik. Kalau kau dapat melayani Gusti Prabu Jaya Negara sehingga beliau merasa puas dan gembira. Kau sendiri akan heran Kau akan heran melihat keberuntunganmu yang besar. Ini penting kau ketahui dan kau sadari jalanana. Iya, Gusti Ramapati. Kalau kau ingin membuat keluargamu hidup bahagia, kalau kau ingin membalas budi baik orang tuamu, kalau kau ingin membuat hidup adik-adikmu dan saudara-saudaramu menjadi lebih sejahtera, sekarang inilah saatnya. Percayalah padaku jalanana. Ya, Gusti. Iya, sekarang inilah saatnya. Kau tidak perlu kerja keras. Kau hanya kuperintahkan untuk melayani Gusti Prabu Jaya Negara. Turuti saja apa kata beliau. Jangan sekali-kali membantah dan jangan takut. Kalau kau bersikap manis, beliau pun akan bersikap ramah kepadamu. Kau mengerti jalan Nana? Kau paham? Ya, Gusti Ramapati. Hamba paham. <laughs> Bagus. Jadi kau sudah siap untuk kubawa menghadap Gusti Prabu? Hamba sudah siap, Gusti. Bagus. Sekarang malam ini kau boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Ingat baik-baik jalanana. Ingat apa yang kuperintahkan kepadamu. Turuti saja apa keinginan beliau. Turuti saja apa yang dikehendaki beliau. Nah, selamat malam. Kau boleh kembali ke ruangan bilikmu. Terima kasih Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. giliranku kalapi. Gusti Ramapati akan membawaku menghadap Prabu Jayanegara. Waduh, aku justru mengharap giliranku yang datang. Tapi rupanya nasibku belum beruntung. Lalu, apa rencanamu, Jalanana? Entahlah, aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan bodoh. Aku sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dirimu. Sebentar lagi kau akan menjadi wanita terhormat. Kau akan menjadi wanita kaya, dan kau akan mengangkat derajat keluargamu setinggi-tingginya. Kau akan pulang ke desa kelahiranmu dengan membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, Jalanana. Ah. Jangan seperti Cumpita atau Nyidemes kita harus memanfaatkan kelebihan kita untuk kesenangan-kesenangan di dalam hidup. Aku tidak tahu Kalapi. Telah dua kali aku gagal menjalin cinta dengan pemuda satu desa. Dan sekarang, rupanya nasibku akan diserahkan ke tangan Prabu Jayanegara. Bukankah itu lebih baik? Kau harus dapat membuat Prabu Jayanegara puas. Dan setelah itu, kau harus minta apa saja. Sungguh menyenangkan. Kalau misalnya aku berhasil membuat beliau puas, kau tahu apa yang akan aku minta? Dengar jalan nana, aku akan meminta gelang emas berlian. Aku akan minta kalung, cincin, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Aku juga akan minta 3000 kepeng uang perak murni. Setelah aku kembali ke desa nanti, aku akan membeli 100 petak sawah, sepuluh ekor kerbau yang gemuk, dan lima ekor kuda yang gagah dan perkasa. Bukankah hal ini cukup menyenangkan? <sighs> Sudahlah Kalapi, jangan bicara ngelantur. Aku ingin tidur. Aku mengantuk sekali. Aku mengantuk dan lelah. Biarkan aku tidur. Tunggu dulu Jalanana. Aku tidak bicara ngelantur. Aku bersungguh-sungguh kepadamu. Selama di ruangan ini, kita telah saling mengenal dengan baik. Kita telah menjadi sahabat karib. Karena itu kita harus saling memberikan nasihat dan dorongan. Sungguh jalan anak, kau harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan bodoh. Manfaatkan setiap peluang untuk memperoleh kesenangan di dalam hidup. Sudahlah Kalapi, jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Nana memparingkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah. Tapi gadis itu tidak segera tidur. Sekalipun matanya terpejam, pikirannya melayang-layang. Benarkah apa yang dikatakan Kalapi? Dan benarkah apa yang dikatakan Gusti Ramapati? Benarkah kesempatan ini merupakan keberuntungan bagiku? Entahlah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu seperti apa Prabu Jaya Negara. Apakah aku akan dapat memuaskan beliau? Wah, oh, ayah, ibu, kalian pasti cemas menunggu kedatanganku. Doakanlah aku, ibu. Doakanlah anak gadismu ini, ayah. Mudah-mudahan aku dapat selamat. Mudah-mudahan aku dapat lolos dari bahaya besar. pagi-pagi dan melihat kereta sudah disiapkan di halaman depan. Sang Ramapati melampaikan tangannya ketika Jalanana berjalan menyeberangi ruangan pendopo. Mereka segera naik ke atas kereta. Kemudian saat berikutnya, empat orang prajurit mengawal kereta meninggalkan halaman rumah kediaman Sang Ramapati. lantai ruangan pribadi raja. Sang Ramapati sudah pergi. Jalanana tidak berani mengangkat mukanya, menatap sang Prabu yang berdiri di dekat ranjang. Prabu Negara tersenyum. Perlahan-lahan dia menghampiri jalan Nana yang masih duduk di lantai ruangan dengan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Menurut Eyang Pati, namamu Jalan Nana. Benarkah demikian? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Jalan Nana. Hmm. Tahukah kau apa artinya namamu itu? Ampun Gusti Prabu, nama hamba mempunyai arti mandi air. Hamba tidak tahu mengapa orang tua hamba memberikan nama seperti itu. Bagus, mandi air. Sebentar lagi kita akan mandi air bersama-sama. Air yang kumaksud ialah air asmara, air kenikmatan duniawi air kesenangan di dalam hidup. Nah, cobalah tengadahkan wajahmu anak manis. Iya, begitu. Jangan Nana. Iya, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja nasibmu jauh lebih baik dibandingkan dua orang temanmu. Tapi semua itu tergantung sikapmu kepadaku. Iya, Gusti Prabu. Kau mempunyai wajah yang cantik. Kau mempunyai tubuh yang indah dan matamu bersinar-sinar laksana bintang pagi. Sayang sekali kalau kau harus menyanyiakan kecantikanmu, Jalanana. Sayang sekali kalau kau justru akan menemui malapetaka karena kecantikanmu. <laughs> tapi kau tidak usah khawatir. Kau tidak perlu gentar. Kau dibawa kemari hanya untuk menjadi kelangenanku, kesenanganku. Kau tahu artinya? Tahu, Gusti Prabu. Gusti Ramapati sudah menjelaskannya kepada hamba. Coba katakan padaku. Katakan apa yang telah dijelaskan Eyang Pati. Ampun Gusti Prabu. Paduka adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kaula cilik. Tugas hamba ialah menyenangkan hati Paduka. Itulah sebabnya hamba dibawa kemari. Nah, aku akan melengkapi penjelasan Eyang Pati. Dengarkan jalan anak. Kau akan kubuat kelangenan, barang-barang yang menjadikan hatiku senang. Jadi kau harus ingat, kedudukanmu di sini hanyalah seperti barang. Kau tidak mempunyai wewenang apa-apa. Kau tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Kau tidak berhak berkata tidak. Kau harus selalu manggut di depanku. Kau tidak boleh menggelengkan kepalamu kau benar-benar hanya menjadi kelangenan Prabu Jaya Negara. Bagaimana jalan Nana? Kau terima keadaan seperti ini? Hamba terima Gusti Prabu. Justru hamba merasa bangga karena dapat memperoleh kesempatan menjadi kelangenan Gusti Prabu Jaya Negara. Baiklah. Aku ingin membuktikan kata-katamu itu. Nah, sekarang kemari kau. Datanglah kemari, Jalanana. Duduklah di tepi ranjangku ini. Kemudian, baringkanlah tubuhmu. Baik, Gusti Prabu. berdenyut dengan kencang dan kakinya merasa sedikit gemetaran. Tapi akhirnya dia bangkit dan melangkah ke tepi ranjang. Sang Prabu Jaya Negara tersenyum. Jalanana duduk di tepi ranjang berhadapan dengan Raja Muda Majapahit. Coba jawab pertanyaanku, Jalanana. Iya, Gusti Prabu. Jawab dengan tegas dan jujur. Iya, Gusti. Sekarang ini Kau menjadi milik siapa? Milik Gusti Prabu Jaya Negara. Dagumu bagus sekali. Milik siapa ini? Milik Gusti Prabu Jaya Negara. Pipimu lembut seperti beludru. Milik siapa jalanana? Milik Gusti Prabu Jaya Negara. Punggungmu halus sekali. Kulitmu juga halus. Kuning langsat dan halus. Milik siapakah ini? milik Gusti Prabu Jayanegara. Tangan-tanganmu indah, lenganmu seperti sebuah kendewa, dan jari-jarimu lentik bagaikan diukir para dewata. Milik siapakah semuanya ini? Milik Gusti Prabu Jayanegara. Mulutmu bagus. Cobalah kau tersenyum. Ayo jalan jalanana, tersenyumlah. Hmm, iya, begitu bertambah cantik jalanana. Senyumanmu bisa membuat setiap laki-laki mabuk kepayang. Nah, sekarang tidurlah. Baringkan tubuhmu di atas ranjangku. Iya, begitu. Hmm, sekarang diam ya. Tenanglah. Jangan bergerak-gerak. Iya, Gusti. Kau mempunyai kecantikan yang hampir sempurna. Kau tergolek bagaikan seekor kijang kencana. Kau tidur bagaikan seorang bidadari terbaring di atas rumput sorga. Ah, kau pantas menjadi kelangenanku, Jalanana. Kau pantas menjadi wanita persembahan. berbaring di atas ranjang. Perlahan-lahan Prabu negara mendekatkan wajahnya. Matanya menyapu seluruh tubuh gadis yang tergolek di atas ranjang. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Apalagi setelah tangan sang Prabu negara mulai meraba seluruh tubuhnya. Raja muda itu mendesis-desis, bagaikan seekor ular mencium bau mangsanya kau tidak seperti dua orang temanmu jalanan. Aku merasa sangat gembira dan lega. Kau adalah seorang gadis penurut. Hamba sudah menjadi milik Paduka. Hamba tidak berani lagi menentang kehendak Gusti Prabu Jaya Negara. Bagus. Marilah kita lanjutkan permainan ini. Nah, sekarang bangunlah. Bangun dan lepaskan pakaianmu. perjalanan. Apalagi yang kau tunggu? Lepaskan pakaianmu. Aku ingin melihat apa saja yang kau miliki, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Ampun, hamba tidak dapat melakukannya. Baru saja kau berkata tidak akan membantah perintahku. Tapi mengapa sekarang membantah, Jalanana? Hamba tidak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba membantah. Homong kosong. Ingat, Jalanana, aku tidak ingin kecewa untuk ketiga kalinya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian yang hamba kenakan. Hamba takut Gusti Prabu akan kecewa sekali. Mengapa aku harus kecewa? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak dapat mengatakannya. Kau harus mengatakannya, Jalanana. Kau tidak perlu menutup-nutupi apa yang kau miliki di hadapanku. Kau harus bersikap terbuka kepadaku. Itulah artinya kau tunduk pada kekuasaanku. Itulah artinya kau menjadi kelangenanku, milikku. Aduh, Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak dapat melakukannya. Ah, kau pun sama konyolnya dengan dua orang temanmu. Lihat, kalau kau tidak mau membuka pakaianmu, biar aku yang akan melakukannya. Secepat kilat, Prabu negara melompat ke arah Jalanana. Tangannya menyambar pakaian yang dikenakan Jalanana, kemudian mencampretnya sekencang-kencangnya. Jalanana buru-buru menyembunyikan bagian punggungnya tapi Prabu Jayanegara sempat melihat noda hitam di bagian punggung gadis cantik itu. Noda hitam yang cukup besar, sebesar sebuah piring perak. Prabu Jayanegara tersenyum tipis. Wajahnya membayangkan rasa kecewa. Jalanana, rupanya kau mempunyai cacat di bagian punggungmu. Aku melihat noda hitam di bagian punggungmu, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah mengatakan bahwa hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba tidak bersedia membuka pakaian hamba. Mengapa kau tidak mau berkata terus terang kepadaku, Jalanana? Mengapa kau menutup-nutupi cacat di bagian punggungmu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Itulah sebabnya hamba menutup-nutupi cacat di bagian punggung hamba. Hm. Berani sekali kau melakukannya. Apakah itu tidak sama artinya dengan membohongi aku? Hmm? Ampun, Gusti Prabu. Hamba melakukannya karena hamba tak ingin mengecewakan hati Gusti Prabu. Hamba tak ingin nasib hamba seperti Cembita ataupun Nyik Demes. Bagaimanapun juga, kau telah mengecewakan aku, Jalanana. Kau mempunyai cacat. Kau mempunyai noda hitam di bagian punggungmu dan kau tidak mau berterus terang kepadaku. Di samping membuat kecewa, kau juga telah membuatku kesal. Ampun Gusti Prabu, janganlah hamba dicampakkan. Janganlah hamba dibuang. Hamba ingin membuat hati Gusti Prabu gembira. Hamba ingin sekali menjadi seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba ingin menjadi kelangenan Gusti Prabu. Tidak, Jalanana. Aku tidak sudi menerimamu. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan memanggil prajurit dan mereka akan segera membawamu pergi dari ruangan ini. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dibuang. Hamba ingin menyenangkan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba ingin memuaskan hati Gusti Prabu. Hamba memang mempunyai cacat di bagian punggung. Tapi hamba masih mempunyai yang lain. Gusti Prabu Jaya Negara dapat memiliki diri hamba seluruhnya. Hamba akan melayani Gusti Prabu sampai Gusti Prabu puas dan bahagia. Ampun Gusti Prabu, ampun. Janganlah hamba diusir dari ruangan ini. Hamba ingin memenuhi harapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, ampun. Jalan Nana meratap dan menangis sejadi-jadinya. Karena tidak tahan lagi, Jalan Nana menangis sambil menubruk kaki kanan Prabu Jaya Negara. Sesaat Prabu Jaya Negara hilang keseimbangan, beliau ingin tetap berdiri dengan kaki kiri sebagai penyangga. Tapi karena kaki kirinya cacat, maka Prabu Jaya Negara terjungkang ke belakang. <laughs> Ah. Gusti Prabu. Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah kaki kiriku, Jalanana. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba sudah putus asa. Hamba takut Gusti Prabu negara akan mencampakkan diri hamba di jalanan. Kau tidak akan kucampakkan di jalanan. Sekarang kemarilah. Kemari kau. Mendekatlah. Iya, Gusti Prabu. Ada apa, Gusti Prabu? Tidak usah bertanya-tanya. Ayo, kemari cepat. Iya, Gusti Prabu. Sekarang berdiri. Berdiri dan perlihatkan punggungmu kepadaku. Jalan Ku kuperintahkan agar kau berdiri. Berdiri dan perlihatkanlah punggungmu yang cacat itu kepadaku. Baik, Gusti Prabu. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Iya. Sayang sekali. Mengapa kau harus mempunyai cacat seperti ini, Jalanana? Hm. Mengapa bisa seperti ini, Jalanana? Apa yang telah membuatmu cacat? Ampun, Gusti Prabu. Cacat itu hamba derita sejak lahir. Hamba sendiri tidak tahu mengapa. Kalau begitu kau memang tidak bersalah. Kau mempunyai cacat lahir. Baiklah, Sekalipun kecewa, aku dapat memahaminya dengan baik. Oh, lehermu bagus sekali. Lehermu indah. Kuning, lembut dan indah. Bolehkah aku meraba lehermu, Jalanana? Silahkan, Gusti Prabu. Silahkan. Hamba senang sekali. Hamba senang jika Gusti Prabu bersedia memiliki diri hamba seutuhnya. Hmm leher yang indah. Aku senang dengan bentuk leher seperti ini. Aku senang wanita mempunyai bentuk leher seperti ini. Lembut dan indah. Aduh, jangan terlalu keras, Gusti Prabu. Sakit. Apa katamu? Sakit? Apakah tangan-tanganku cukup kuat untuk mencekik lehermu, Jalanana? Bagaimana kalau misalnya begini? Aduh, ampun Gusti Prabu. Jangan lepaskan Gusti. Sakit. Hamba hamba tidak bisa bernapas. Lepaskan Gusti Prabu. Lepaskan. Dengarkan baik-baik Jalanana. Kau tidak bersalah. Kau tidak bersalah hanya karena mempunyai cacat di bagian punggungmu. Tapi kau mempunyai kesalahan yang lain. Kau berani menjamah kaki kiriku. Dan itu adalah perbuatan yang sangat berani. Itu perbuatan yang sangat kurang ajar kepadaku. Karena itulah, aku tidak akan memaafkanmu, Jalanana. Aku tidak akan memberimu ampun. Sekarang rasakan, Jalanana. Rasakan tangan-tanganku ini. Aduh ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Hamba. Hamba tidak bisa bernapas. Aduh. kenang. Kau memang tidak perlu bernapas lagi jalanan. Aku akan mencekikmu sampai mati. Aduh. Hmm? Ampun Gusti Prabu. Lepaskan. Lepaskan. Tidak akan kulepaskan Jalanana. Tidak akan kulepaskan sebelum nyawamu melayang dari tubuhmu. Ini ku tambah lagi. Aduh. Ampun. Ampun. Tangannya menggelepar-gelepar, tangannya menggapai-gapai ke udara, wajahnya tegang, dan matanya mendelik dengan hebat. Lidahnya terbulur keluar. Namun Prabu Jaya Negara tidak berhenti mencekik, dan dia semakin kuat mencekik. Mampus kau wanita bodoh! Akhirnya jalan Nana tidak lagi meronta. Lehernya biru dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuh wanita cantik itu lunglai, kemudian jatuh ke lantai ruangan. Prabu Jaya Negara tersenyum dingin. Beliau nampak puas. <laughs> Dia mampus. Gadis itu telah mati di tanganku. Dia pikir aku tidak mampu melakukannya. Aku bisa. Aku bisa melakukan apa saja. Aku adalah seorang raja. Kekuasaanku sangat besar. Aku dapat membunuh siapapun juga yang berani mengecewakan hatiku. Aku dapat membinasakan siapapun juga yang berani berdusta di hadapan Prabu Jaya Negara. Semua ini adalah milikku. Majapahit adalah milikku. Termasuk kau, Jalanana, wanita bodoh. Karena itulah Ya, wajar jika aku mencabut nyawamu. Hmm, aku tidak ingin ada seorang pun berani menjamah kaki kiriku. Iya, kaki kiriku. Kaki kiriku yang cacat ini. Sekalipun aku pincang, tapi aku adalah seorang raja. Dan seorang raja tidak boleh buruk. Seorang raja harus sempurna. Aku tidak membutuhkan cermin kebenaran. Kalau cermin itu tidak memuaskan hatiku dan bahkan berani menelanjangi keburukanku, cermin itu akan kubuat pecah berantakan. Iya, tidak seorang pun kuizinkan menghina Prabu Jayanegara. Tidak seorang pun. Prajurit! Dua orang prajurit jaga bergegas masuk ke ruangan pribadi Prabu Jayanegara. Mereka menghaturkan sembah di hadapan junjungannya. Prabu Jaya Negara menunjuk ke mayat jalan Nana yang masih tergeletak di lantai ruangan. Selanjutnya dua orang prajurit menyeret tubuh jalan Nana keluar. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya karena hamba telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Kau tidak bersalah, Eyang Patih. Bagaimanapun juga ini merupakan kesalahan hamba Gusti Prabu. Hamba telah berbuat teledor. Hamba telah berlaku ceroboh. Sehingga hamba tidak tahu bahwa gadis itu mempunyai cacat di bagian punggungnya. Seharusnya hamba memeriksa lebih dahulu dengan teliti. Soal cacat itu sebenarnya aku bisa memakluminya. Aku sendiri orang yang cacat. Jalanana telah membuat kesalahan karena dia berani menjamah kaki kiriku. Dan untuk itu dia menemui kebinasaan di tanganku sendiri. Sekarang beberapa orang prajurit telah membawanya pergi untuk menguburkan mayatnya. Aku terpaksa membunuhnya, Eyang Pati. Hatiku tersinggung sekali dan aku terpaksa membunuhnya. Gusti Prabu telah melakukan suatu tindakan yang sangat tepat. Memang tidak sepantasnya bagi seorang kawula cilik berani menghina Paduka. Sekalipun perbuatan itu tidak sengaja, tapi menurut pendapat hamba, apa yang dilakukan Jalanana tidak dapat dibenarkan. Sudahlah Yang Pati, aku tidak mau pusing-pusing lagi. Kalau kau masih mempunyai simpanan wanita, cepatlah bawa kemari. Ya, mudah-mudahan kali ini dia dapat memenuhi harapanku. Ampun Gusti Prabu, hamba hanya tinggal mempunyai seorang wanita lagi. Kalau misalnya Gusti Prabu menghendakinya, hamba dapat membawanya menghadap. Oh, jangan sekarang, Yang Pati. Sekarang aku akan pergi ke istana Kapurten. Ibunda Tribuana memanggilku menghadap. Pasti ada sesuatu yang hendak beliau bicarakan denganku. Uh, lebih baik besok saja yang pati. Besok bawalah gadis itu kemari. Sendiko Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Silakan. banyak dan kau juga rapangsa. Iya, Gusti Ramapati. Kalian ini bagaimana? Kalian ternyata tidak becus bekerja. Kalian telah membuatku malu sekali di hadapan Gusti Prabu Jaya Negara. Tiga orang gadis yang kubawa kemari ternyata telah mengecewakan beliau. Oh, ampun Gusti. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Kami telah melakukan kesalahan. Benar, Gusti Ramapati. Seharusnya kami meneliti wanita-wanita itu sebelum kami bawa ke Majapahit. Begitu. Seharusnya memang begitu. Jangan asal comot saja. Kau kutugaskan untuk mencari gadis-gadis atau wanita-wanita yang pantas untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Tentu saja kau harus memilih mereka dengan baik. Kau harus teliti keadaan tubuhnya. Kau harus pelajari sifat dan perangainya. Hah, begitu saja tidak becus kalian. Oh, Gusti, bagaimana dengan yang seorang lagi, Gusti? Ya, dialah harapan kita satu-satunya. Mudah-mudahan saja dia dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Kalau sampai kali ini pun gagal, akibat buruk akan segera kita terima. Dan kalian berdua terutama yang harus bertanggung jawab. Ampun, Gusti Ramapati. Tapi nampaknya gadis yang satu ini lain, Gusti. Wajahnya jauh lebih cantik dari teman-temannya. Dan dia mempunyai perangai yang agak bebas. Ya, yang penting dia tidak cacat. Dengar rabanya. Dan kau juga rapangsa. Dengan mempersembahkan seorang wanita cacat hal itu bisa menyinggung hati Gusti Prabu. Kita bisa dianggap menghina beliau. Kalian tahu sendiri, beliau juga mempunyai cacat di bagian kaki kirinya. Hah, kalian ini bagaimana? Kalian senang kalau melihat aku celaka, hmm? Kalian senang melihat Gusti Prabu Jaya Negara menjepaku keluar dari istana Majapahit? Oh, tentu saja tidak Gusti Ramapati. Justru hamba senantiasa berusaha agar kedudukan Gusti Ramapati semakin kuat di samping Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Gusti. Kami sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk. Itu semua memang karena keteledoran kami. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keteledoran kami. Ah, sudah, sudah, sudah. Aku tidak butuh permintaan maaf. Sekarang panggil gadis itu kemari. Aku ingin bicara panjang lebar kepadanya. Kau juga boleh menemaniku bicara. Baik, Gusti Ramapati. Duduklah. Duduklah baik-baik dan marilah kita bicara secara terbuka. Iya, Gusti Ramapati. Kalapi. Benar namamu Kalapi yang artinya burung merak? Benar, Gusti Ramapati. Nama hamba Kalapi. Mudah-mudahan kau menjadi seorang wanita yang beruntung, Kalapi. Dan mudah-mudahan keberuntunganmu membawa kami semua ikut beruntung. Ya, Mudah-mudahan saja, Gusti. Apakah Gusti Ramapati mempunyai keperluan khusus sehingga hamba dipanggil menghadap? Ah, dengar Kalapi. Besok pagi kau akan mendapat giliranmu. Kau akan kubawa menghadap Gusti Prabu. Apakah kau sudah siap? Hamba sudah siap, Gusti. Mudah-mudahan kau tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Aku sudah menyuruh istriku agar meneliti seluruh tubuhmu dan menurut istriku kau tidak mempunyai cacat celah. Tubuhmu mulus, tak ada noda sedikit pun dan kulitmu masih halus serta kencang. <laughs> Berapa usiamu sekarang, Kalati? Huh? Sekarang ini hamba kena berusia 18 tahun, Gusti Ramapati. Benar usiamu 18 tahun? Benar Tuan Rabanyak. Hamba tidak berani berdusta di depan Gusti Ramapati. Hmm. Kau sepertinya sudah berpengalaman sekali berhadapan dengan laki-laki. Apakah kau sudah pernah punya suami? Ampun Tuan Rapangsa, hamba tidak tedeng aling-aling. Hamba memang pernah mempunyai suami. Punya anak? Ampun Gusti Ramapati hamba belum pernah melahirkan. Hamba dan suami hamba hidup rumah tangga hanya beberapa bulan saja. Karena kami tidak cocok, kami lalu berpisah. Dan setelah itu, Hamba tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lagi. Kalau begitu, kau seorang janda. Nah, itu tidak menjadi soal. Yang penting kau dapat mengambil hati Gusti Prabu Jaya Negara. Yang penting kau menuruti segala kehendak beliau dan mampu memuaskan selera beliau. Itu saja tugasmu. Kalau kau dapat mengerjakannya dengan baik, hidupmu selanjutnya akan tenang, Hidupmu akan digelimangi harta benda. Dan kau akan menjadi satu-satunya anak yang dapat dibangga-banggakan orang tuamu. Hmm? Terima kasih, Gusti Ramapati. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan ini. Jika Gusti Ramapati tidak memberikan kesempatan ini kepada hamba, Bagaimana hamba dapat merubah nasib hamba? <laughs> Karena itu kau harus membalas budi baikku ini, Kalapi. Dan hal itu akan kau buktikan besok pagi. Besok pagi sebelum matahari terbit, kau harus sudah membersihkan tubuhmu. Kemudian kau harus berdandan dan selanjutnya aku akan membawamu menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Dengar Kalati, ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Ada satu hal penting yang harus kau ketahui. Apakah itu, Gusti? Prabu Jaya Negara mempunyai cacat di bagian kaki kiri beliau. Kau jangan sekali-kali berani menjamahnya. Beliau cepat sekali tersinggung jika tersentuh bagian kaki kirinya. Bahkan dulu pernah terjadi hanya karena memandang kaki beliau yang cacat, seorang prajurit terpaksa dipantung kepalanya di alun-alun. Kau mengerti, Kalapi? Hamba mengerti, Gusti. Dan setelah mengerti, kau harus berhati-hati. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Beliau cepat sekali marah. Kadangkala perangainya berbulak-balik tidak keruan. Pada saat sekarang, beliau bisa tertawa-tawa. Tapi selanjutnya, beliau bisa marah dan berbuat kejam. Karena itu, kau harus berhati-hati sekali. Terima kasih Tuhan Rabanyak. Hamba akan menuruti segala nasihat Tuhan. Nah, sekarang pergilah ke ruangan bilikmu dan tunggulah sampai pagi tiba ya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Duduklah Jaya Negara. Ada sesuatu hal yang ingin kubicarakan dari hati ke hati denganmu. Iya, Ibu Naratu. Uh, soal apakah yang ingin Nara Naratu bicarakan? Beberapa kali Aku mendapat laporan dari Dayang-Dayang perihal dirimu Dayang Negara. Mereka sempat melihatmu membawa masuk seorang wanita dengan pribadimu. Apakah benar demikian, Gemes? Itu tidak benar, Ibu Ratu. Hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh dengan seorang gadis. Dayang-dayang itu telah memfitnah diri hamba. Dia harus dihukum berat, Ibu Naratu. Dayang-dayang itu tidak mungkin berdusta kepadaku, Jaya Negara. Tapi hamba tidak pernah berlaku tidak senonoh, Ibu Naratu. Ya, kalau begitu syukurlah. Memang tidak pantas bagi seorang raja memberikan contoh yang kurang baik untuk para kaulanya. Kalau sampai seorang raja berbuat tidak senonoh, bagaimana dengan para kaulanya? Kau sudah semakin dewasa, Jaya Negara. Kau memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Kau tidak boleh melupakan amanat dari Ramandamu, Prabu Kertarajasa Jayawardana yang telah pergi mendahului kita. Kau harus dapat mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jaya Negara, jadilah raja yang bijaksana, adil, serta murah hati. Teruskanlah cita-cita Ramandamu Masa depan negeri Majapahit ini sepenuhnya berada dalam genggaman tanganmu, anakku. Iya, Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah melupakan amanat dari Ramanda Prabu. Jaya Negara, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Usiamu sekarang sudah hampir 20 tahun. Apakah kau tidak berminat mengambil seorang permaisuri? Ampun, Ibunda Ratu. Hamba belum memikirkannya. Hamba belum merasa perlu untuk memiliki seorang permaisuri. Aku berpendapat sebaliknya, Jaya Negara. Kukira sekarang ini kau perlu seorang pendamping yang setia, yang patuh kepadamu, dan mampu membantu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Kukira sudah saatnya kau memilih seorang calon permaisuri anakku. Ampun, Ibunda Ratu. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Janganlah hamba dipaksa. Janganlah hamba didesak-desak. Suatu saat nanti, kalau memang hamba sudah menganggap perlu seorang permaisuri, hamba akan segera minta izin dari Ibunda Ratu. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi sebaiknya, kau mulai memikirkan persoalan ini. Dengan kehadiran seorang permaisuri di sampingmu, kau bisa bekerja lebih baik dari negara. Terima kasih Ibu Ratu. Terima kasih atas saran dan nasihat-nasihat Ibu Ratu. Tapi maaf, untuk saat sekarang ini hamba memang belum berniat mengambil permaisuri. Pagi harinya, Sang Ramapati membawa Kalapi menghadap Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menerima mereka di sebuah taman kecil di depan ruangan pribadi raja. Sang Ramapati segera memohon diri, dan sekarang tinggallah mereka berdua. Prabu Jayanegara nampak sangat terpesona melihat keindahan wajah Kalapi. Wanita cantik itu duduk dengan tenang di atas arca batu yang bentuknya mirip seekor singa. Hmm, kalau tidak salah, namamu mempunyai arti seekor burung merak. Kalapi, E, bukankah kalapi artinya burung merak? Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Kalapi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kau adalah wanita keempat yang dibawa Yang Ramapati beberapa hari terakhir ini. Tiga orang temanmu telah gagal menjalankan tugasnya. Mereka menjadi wanita-wanita yang tidak berguna. Kuharap kau tidak seperti mereka, Kalapi. Kuharap kehadiranmu dapat memuaskan hatiku. Demikian pula harapan hamba, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang kabula. Sudah sepantasnya hamba mengerjakan perintah paduka. Menurut Yang Pati, kau sudah pernah bersuami. Apakah benar demikian? Benar, Gusti Prabu. Hamba memang pernah mempunyai seorang suami. Apakah suamimu seorang pria yang tampan, Kalapi? Bagaimana jika dibandingkan dengan aku? Suami hamba hanyalah seorang petani, Gusti Prabu. Tentu saja Gusti Prabu jaya negara lebih unggul segala-galanya. Gusti Prabu tidak dapat dibandingkan dengan bekas suami hamba. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.